Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu isim marfu yang baru. Di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai al-fa'ilu. Pembahasan mengenai fa'il. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan ta'riful fa'ili wa syarhuhu. Definisi atau pengertian dari fa'il dan juga penjelasannya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke 225 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ata zaidun muniran wajahuhu ni'mal fata fa'il itu adalah yang seperti dua marfu' yang ada pada contoh jumlah ini yaitu ata zaidun Zaid datang dalam keadaan muniron wajahuhu, ya bercahaya wajahnya, ni'mal fata, dan Zaid adalah sebaik-baik pemuda. Maka di sini ada lafat marfu'ai, dua marfu'. Padahal di sini kita lihat ada tiga isim marfu, yaitu Zaidun, wajahuhu, dan fata. Nanti akan ada penjelasan bahwa dua marfu di sini itu adalah yang pertama marfu karena adanya fiil. Berarti Zaidun itu marfuknya karena fiil, yaitu ada. Kemudian al-fata itu juga marfuknya karena fiil. Fiil jamid ni'ma. Kemudian ada yang nanti marfuknya dengan sesuatu yang menyerupai fiil dalam hal ini adalah muniron wajahuhu. Muniron di sini adalah isim fa'il yang beramal seperti fi'il, maka wajahuhu itu menjadi fa'il bagi isim fa'il tersebut. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan mengenai bait ini Lamma faragha ibn Malikin minal kalami alal mubtada'i wal khabari wa nawasikhil ibtida'i. Setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu eh, selesai menjelaskan mengenai mubtada, khabar dan nawasif dari ibtidak ya susunan mubtada dan khobar. Syara'a fi dzikril fi'li wa marfu'ihi. Ya, setelah tadi beliau menjelaskan mengenai mubtada, khobar dan nawasif, beliau mulai menyebutkan mengenai fi'il dan isim marfu yang datang bersama dengan fi'il apa isim marfu yang datang bersama fiil wa huwal fa'ilu au naibuhu isim marfu yang datang bersama fiil itu atau isim yang marfu karena fiil itu adalah fa'il atau naibul fa'il sayati naibul fa'ili insyaallah dan akan datang penjelasan mengenai naibul fa'il insyaallah ta'ala Wal fa'ilu lughatan apa yang dimaksud dengan fa'il secara bahasa ya fa'il kalau bahasa kita ya pelaku. Ya, tetapi dalam bahasa Arab tidak selalu pelaku. Ya, apa secara bahasa man aujadal fi'la. Yang dimaksud fa'il adalah seseorang yang eh, melakukan atau mengadakan suatu perbuatan. Nah ini pelaku kalau dalam bahasa kita. Ya, jadi man aujadal fi'la, seseorang yang melakukan atau mengadakan perbuatan, itu yang disebut dengan fa'il. Nahwu contohnya katabat tolibu. Ya, katabat tolibu. Pelajar tersebut menulis. Maka pelajar tersebut atau libu adalah pelaku. Karena dia yang mengadakan atau melakukan perbuatan menulis. Ya, ini adalah pelaku juga dalam bahasa Indonesia. Nah, yang agak berbeda adalah au qoma bihi. Ya, fa'il itu bisa juga bahwa perbuatan tersebut itu terjadi padanya. Ya, dia tidak melakukan apapun, namun perbuatan tersebut itu terjadi padanya. Ya. Contohnya apa? Nahwu mata asimun ya Asim meninggal dunia. Nah, di sini dalam bahasa Arab itu disebut asimun sebagai fa'il. Walaupun dia tidak mengadakan atau melakukan perbuatan mati tersebut. Tetapi perbuatan tersebut atau mati tersebut itu terjadi pada dirinya. Nah, ini secara bahasa. Wastilahan dan fa'il secara istilah, istilah nahwu, yaitu adalah alis mulmus nadu ilaihi fi'lun ya yaitu isim yang fi'il itu disandarkan kepadanya kalau kita mempelajari balaghah kita akan mempelajari adanya musnad dan musnad ilaihi maka isim tersebut itu ada suatu perbuatan yang disandarkan kepada isim tersebut maka ketika itu isim tersebut dinamakan sebagai fa'il. Namun ada syaratnya ala tariqati fa'ala. Namun fiil tersebut itu berupa bentuknya adalah fa'ala. Kenapa disebut fa'ala? Ini untuk menunjukkan bahwa fiilnya fiil yang maklum. Kata kerja aktif. Maka isim yang ada fiil yang disandarkan kepadanya dan fiilnya adalah fiil maklum, kata kerja aktif, itulah yang disebut dengan fa'il. Kenapa harus ditambah ala tariqati fa'ala? Nanti ada fi'il yang bentuknya fu'ila. Ya fi'il majhul. Maka pada saat itu nanti isim yang fi'il tersebut disandarkan padanya itu bukan fa'il tetapi naibul fa'il. Au shibahuhu ya atau ada isim yang ada sesuatu yang menyerupai fiil disandarkan kepadanya. Contohnya tadi, uh, isim fa'il tadi. Kemudian syarhut ta'rifi, ya, penjelasan dari definisi fa'il tersebut. Kauluna ucapan kami, alismu, Ya, tadi dikatakan alismul musnadu ilaihi fi'lun ala tariqati fa'ala au shibahuhu. Maka apa maksud alismu? Hadza yashmalus sariha. Ya, maka isim itu kan masih umum. Yang namanya isim masih umum. Maka ini mencakup juga isim yang sarih. Isim yang memang lafadznya menjelaskan bahwa lafadz tersebut memang isim apa itu? Wa huwa Yaitu isim zahir. Memang isim, ya tidak perlu di e, takwil itu kita sudah mengetahui bahwa itu isim. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-81 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qul al haqqu wa zahaqal batil. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Maka perhatikan, fa'il di sini itu berupa isim yang sorih, yaitu al haqqu, ya al haqqu itu isim yang sorih, isim dohir jelas, Wazahakol batilu. Nah, al-batilu itu juga berupa isim yang sorih. Jelas bahwa itu adalah isim. Kemudian wal maru dan isim sorih, ya isim sorih itu selain isim dhohir, itu juga berupa domir atau mutmar. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-78, Aqimis salata, dirikanlah salat. Maka di sini ada fa'ilnya dari fi'il amr aqim, itu adalah domir mustatir. Domir mustatir, yang takdirnya adalah anta. Maka ini termasuk dalam isim yang sorih. Kemudian malul muawwala. Yang namanya isim itu juga mencakup isim yang muawwal, bukan yang sorih. Kalau sorih itu jelas bahwa itu memang isim. Tetapi yang namanya muawwal itu perlu ditakwil supaya itu dapat di pahami sebagai isim. Karena biasanya bentuknya jumlah, tetapi dapat ditakwil menjadi isim. Dan apa itu yang muawwal? Wahuwa kullu masdarin ghairi soriyahin. Itu adalah atau ghairu juga bisa wahuwa kullu masdarin ghairu soriyahin. Atau ghairi juga bisa. Uh, yaitu setiap masdar yang tidak soriyah. Apa itu? Wal muradu bihi yang dimaksud masdar yang tidak sharih Al masdaru al masbuku min anna wasmiha wa khabariha Yaitu masdar yang terbentuk atau tersusun dari anna, isim anna, dan khabar anna. Jadi asalnya berupa jumlah, namun dapat ditakwil menjadi masdar. Au an aumal yati wal fi'li atau masdar yang tersusun dari an atau ma masdariyah dengan fi'il. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat ke-51. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami menurunkan kepadamu Alkitab. Ya, maka apa yang menjadi syahid di sini itu adalah ai inzaluna. Di sini ada anna anzalna ya anna anzalna maka anna kemudian isim annanya adalah na ya kemudian khobar annanya adalah jumlah anzalna maka anna kemudian anz anna anzalna itu dapat ditakwil menjadi inzaluna menjadi isim ini yang disebut dengan masdar yang muawwal maka takdirnya adalah awalam yakfihim inzaluna. Ya, inzaluna itu sebagai fa'il bagi uh, fi'il yakfi. Kita lihat catatan kaki. Di sini ada takot tamal kalamu alal wawi ba'da hamzatil hamzatil istifhami fi mithli hadhil ayati telah berlalu penjelasan mengenai wawu yang ada setelah hamzah istifham sebagaimana yang ada dalam contoh ayat ini kan awalam ya awalam hamzah kemudian wawu kemudian ada lam ya, di mana penjelasannya fi babi inna Ya, telah berlalu di bab inna. Wasayati taudhihu dzalika insyaallahu ta'ala fi akhiri atfin nasaqi. Dan akan datang penjelasan ya mengenai hal tersebut insyaallahu ta'ala di akhir bab ataf nasaq. Kemudian wa qawlihi ta'ala kalau yang tadi itu adalah contoh untuk yang masdar yang ditakwil dari anna, isim anna, dan khobar anna. Kemudian yang berikutnya adalah masdar yang ditakwil dari an dan fi'il. Yaitu qawlihi ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka. Maka di sini itu ada masdar yang ditakwil. Ya, masdar yang ditakwil dari uh, antahsya'a qulubuhum. Ya, antahsya'a qulubuhum. Maka di sini eh, takdirnya itu adalah alam yakni lilladzina amanu ai khusyu'u qulubihim ya khusyu'u qulubihim maka di sini yang menjadi fa'il bagi yakni itu dalam ayat ini adalah antaksya'a qulubuhum yang takdirnya adalah khusyu'u qulubihim ini contoh yang an dan fi'il wa mithalu ma syairi dan contoh masdar yang ditakwil dari ma masdariyah itu adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan yasurrul mar ma dhahabal layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Ya, perginya malam-malam itu membuat senang orang tersebut. Ya, padahal perginya malam-malam itu sama saja dengan kepergiannya. Ya, mudahnya ya kalau malam itu berlalu itu sebetulnya sama saja usia kita juga berlalu. Ya, jadi sama saja sebetulnya orang tersebut seolah-olah senang dengan uh, berlalunya malam, tetapi padahal yang dia rayakan itu sebetulnya atau yang di, membuat dia senang itu adalah uh, perginya usianya juga. Atau kita lihat catatan kaki, ay yafrahul insanu bimudhiyil layali. Manusia tersebut itu atau para manusia itu bergembira dengan berlalunya malam-malam. Wahia min umrihi, padahal malam-malam itu bagian dari usianya juga. Kemudian almar'a maf'ulun muqaddamun. Lafat almar'a adalah maf'ul yang didahulukan dari fa'ilnya. Ya, jadi susunannya fiil maf'ulun bihi dulu baru fa'il di sini. Ma dhahaba fi ta'wili masdarin fa'ilun. Sedangkan ma dhahaba itu dapat ditakwil sebagai masdar, kedudukannya sebagai fa'il. Ya. Kemudian kita lanjutkan Lai yasurul mar'a dhahabul layali. Itu membuat orang tersebut bergembira kepergian malam-malam. Wa qauluna dan ucapan kami dalam definisi fa'il tadi al-musnadu ilaihi fi'lun. Isim yang fi'il itu disandarkan kepadanya. Ai al-mansubu ilaihi fi'lun yaitu suatu isim yang fiil itu dinisbatkan kepada isim tersebut. Sawa'an kanal fi'lu mutasarrifan. Ya, sama saja baik fiil itu adalah fiil yang mutasarrif. Ya, fiil yang mutasarrif. Kama fil amthilati sebagaimana dalam contoh-contoh tadi. Ya, dalam contoh-contoh tadi itu fiilnya itu adalah fiil yang uh, mutasarrif. Contohnya ya katabat talibu ya mata asimun itu semua fiilnya mutasarrif dapat ditasrif. Kemudian uh, eh, aujamidan atau bisa juga fiilnya itu berupa fiil yang jamit. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ni'mal 'abdu." Sebaik-baik hamba. Maka ni'ma itu tidak dapat ditasrif. Tidak akan berubah seperti apapun bentuk fa'ilnya. Ya, kecuali dapat ketambahan tak taknif, ya ni'ma dan ni'mat. Fal abadu fa'ilu ni'ma. Maka lafat abad al-abadu adalah fa'il untuk ni'ma. Wa huwa minal af'alil jamidatil lati la tatasarrafu. Ni'ma adalah fiil fi, eh, di antara fiil-fiil jamid yang tidak dapat ditasrif wa kharaja bihadzal qaidi ma usnida ilaihi ghairu fi'lin. Kenapa harus diberi syarat al-musnadu ilaihi fi'lun? Nah, syarat ini itu untuk eh, mengeluarkan apa-apa atau isim yang isim tersebut yang disandarkan kepadanya itu bukan berupa fi'il yang disandarkan kepada isim tersebut itu bukan berupa fiil, itu dikecualikan dari definisi ini. Ya, ini cara yang umum untuk melakukan definisi. Yang namanya definisi itu harus jamia, ya, mengumpulkan semua yang ada dalam definisi, dan mania, harus mengeluarkan apa-apa yang tidak termasuk dalam definisi. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-65. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu anzala minas samaa'i Dan Allah itu menurunkan dari langit uh, hujan. Menurunkan dari langit hujan atau air. Ya. Maka faqada usnida ila lafdil jalalati Allahu jumlatun. Maka kita lihat di sini ada lafdul jalalah Allah. Ya, Allahu. Nah, yang disandarkan kepada lafad, lafdul jalalah Allah ini apa? Anzala. Ya, anzala di sini itu bukan semata-mata fiil. Ya, ingat bukan semata-mata fiil. Tetapi dia itu jumlah. Dia itu jumlah. Karena anzala di situ ada fa'il, ya fa'ilnya adalah domir yang takdirnya adalah huwa. Walaupun kembalinya kepada lafdul jalalah Allah. Tetapi di sini uh, bukan berupa fi'il tapi berupa jumlah. Falaisa bifa'ilin. Maka lafat lafdul jalalah Allah di sini bukan fa'il. Bal huwa mubtada'un, tetapi itu adalah mubtada. Ya, ini penting. Kemudian waqauluna dan ucapan kami dalam definisi tadi ala tariqati fa'ala yang mengikuti uh, jalan atau metode fa'ala bi fathil fa'i wal aini dengan memfathahkan huruf fa dan ain. Wal muradu dan yang dimaksud dengan hal tersebut an yakunal fi'lu mabniyan lil ma'lumi. Bahwa fi'il yang memiliki fa'il itu harus berwujud fi'il yang maklum. Harus kata kerja aktif. Ya, jadi syarat bagi suatu fi'il untuk memiliki fa'il itu kata kerjanya itu harus aktif, fi'il maklum. Mengapa harus sampai diberikan uh, batasan ini? wahta rozabihi min koti fu'ila. Ya, batasan ini diberikan untuk mengecualikan suatu isim yang disandarkan padanya fiil yang mengikuti wazan fu'ila. Bidhammil fa'i wa kasril aini yang dengan mendomahkan fa dan mengkasrohkan ain. Kita tahu fu'ila itu adalah fi'il majhul atau fi'il yang mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Ya, karena itu kenapa harus dikecualikan dari definisi fa innal marfu'a ba'dahu laisa bifa'ilin. Karena fi'il yang datang setelah fi'il majhul itu tidak disebut sebagai fa'il wa innama huwa naibu fa'ilin ya, dan itu hanya disebut sebagai naibul fa'il wa qauluna aushibahu dan ucapan kami aushibahu hadza ma'tufun ala fi'lun ya tadi dalam definisi kan ada alismul musnadu ilaihi fi'lun ala tariqati fa'ala au shibahu Ya, dibaca marfu. Mengapa? Karena itu diatofkan kepada fi'lun yang di awal tadi. Min qawlina al-musnadu ilaihi fi'lun. Wal muradu bisyibahil fi'li, ya apa yang dimaksud dengan sesuatu yang menyerupai fi'il? Ma ya'malu amalal fi'li, yaitu apa saja yang beramal atau berfungsi seperti fungsi atau amalannya fi'il kasmil fa'ili. Ya, contohnya adalah isim fa'il. Nahwu contohnya ada khilun solihunil masjida. Ya, apakah solih itu masuk ke dalam masjid? Maka perhatikan di sini ada dakhilun. Ya, dakhilun itu isim fa'il. isim fa'il itu dapat beramal seperti fi'il, maka dia juga dapat memiliki fa'il fa'ilnya adalah solihun. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-69. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, uh, Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuh Ya, dari perut mereka, ini menceritakan mengenai lebah ya. Dari perut para lebah tersebut itu keluar minuman. Yang dimaksud adalah madu yang bermacam-macam warnanya. Ya, karena kita mengetahui yang namanya madu itu bermacam-macam warnanya. Kelas dan tingkatannya itu berbeda-beda. Maka di sini perhatikan ada isim fa'il. Isim fa'ilnya adalah mukhtalifun. Ya, dari ikhtalafa, yakhtalifu. Maka isim fa'il mukhtalifun ini itu dapat memiliki fa'il. Fa'alwanuhu fa'ilun lismil fa'ili qoblahu. Maka alwanuhu itu menjadi fa'il bagi isim fa'il sebelumnya, yaitu mukhtalifun Kemudian yang juga termasuk dalam uh, sesuatu yang menyerupai fi'il itu adalah wasifatil musyabbahati yaitu sifat musyabbahah. Nahwu contohnya maaf ma farihun Ya, contohnya ma farihun a'daul islami binasyati ahlihi. Tidak akan gembira para musuh Islam dengan ya bersemangatnya para pemeluk Islam. Maka di sini ada sifat musyabbahah yaitu farihun. Farihun setelahnya datang isim marfu yaitu a'da'u. Nah, a'da'u di sini adalah fa'il bagi sifah musyabbahah farihun. Ya. Kemudian wasmut tafdili yang wasmit tafdili dan termasuk dalam uh, sesuatu yang menyerupai fiil adalah isim tafdil. Nahwu contohnya al-ilmu afdalu minal mali ilmu itu lebih utama dari harta. Fafi afdolu domirun mustatirun huwal fa'ilu. Maka dalam lafat afdolu itu adalah domir mustatir, yaitu fa'il. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Al-fa'ilul ladhi kamarfu'ai ata ila akhirihi. Maksudnya adalah wa qad istaghnal musannifu 'anit ta'rifi bil mithalil ladzi istawfal quyud. Dan Ibnu Malik, penulis Ibnu Malik rahimahullahu taala itu untuk menjelaskan definisi itu mencukupkan dengan contoh-contoh, tidak memberikan definisi seperti tadi uh, alis alismul alismul musnadu ilaihi fi'lun ala tariqati fa'ala au shibuhu tidak perlu. Namun yang diberikan adalah contoh. Contoh yang apa? Istaufal quyuda yang memenuhi e, syarat-syarat dari fa'il tersebut. Fazaidun fa'ilun li fi'lin mutasarrifin wa huwa ata. Ya, maka zaidun yang ada pada ata zaidun itu adalah fa'il untuk fi'il yang mutasarrif, yaitu ata. Karena ata itu bisa ditasrif, yakti, dan seterusnya. Wa wajahuhu fa'ilun li muniron. Dan wajahuhu itu fa'il untuk muniron. Wa huwa wasfun musyabbahun lil fi'il. wa huwa Ya, wasfun musyabbahun lil fi'li itu adalah sifat yang serupa atau dapat beramal seperti fi'il. Li'annahu ismu fa'ilin karena muniron adalah isim fa'il. Wal fata fa'ilun li fi'lin jamidin dan al fata adalah fa'il untuk fi'il yang jamid. Apa itu fi'ilnya? Wa huwa ni'ma yaitu fi'il ni'ma. Faqada usnida ilal fa'ili fil amthilati fi'lun. Maka dalam contoh-contoh tersebut itu fa'il itu atau fi'il itu disandarkan ke fa'il. Ya, dalam seluruh contoh tadi yaitu ata zaidun muniron wajhuhu ni'mal fata itu fa'il tersebut semuanya disandarkan fi'il kepadanya. Maksudnya yang ata dan ni'ma. Au syibahu fi'lin ala tariqati fa'ala. Ya, atau sesuatu yang diserupakan dengan fi'il, tadi muniran tadi. Dan fi'il dan sesuatu yang diserupakan dengan fi'il itu mengikuti tariqah, ya jalan fa'ala. Jadi fi'ilnya fi'il yang maklum, Wal muradu bil marfu'aini dan yang dimaksud dengan marfu'aini kan beliau mengatakan al fa'ilul ladzi ka marfu'ai ata ya dua marfu'nya. Yang dimaksud dua itu adalah maka na marfu'an bil fi'li. Yang pertama adalah yang marfu'nya dengan fi'il seperti ata zaidun dan ni'mal fata. Wa qad matsalalahu bimitsalaini dan Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dengan dua contoh, yaitu ata zaidun dan ni'mal fata. Kemudian yang kedua adalah wa makana marfu'an bisyibahil fi'li. Yaitu isim yang marfu dengan sesuatu yang menyerupai fi'il. Yaitu muniron wajahuhu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.